Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah melihat <clears throat> atau menonton televisi ada seorang ustadz itu berceramah bahwa untuk menuju ke ikhlas tidak cukup dengan amal syariat, tapi harus masuk ke amal torekot. Untuk <clears throat> dari amal torekot harus mampu menerjemahkan lafad la ilaha illallah dengan tiada yang berbuat kecuali Allah. Ada lagi seorang ustazah mengatakan di satu riwayat bahwa sahabat menanyakan kepada Rasulullah apa itu ikhlas. Dijawab oleh Rasulullah Nanti saya tanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya, jawabnya nanti saya tanyakan ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerangkan ke malaikat Jibril bahwa ikhlas itu rahasia di atas rahasia. Tapi begitu saya mendengar Buya waktu ceramah di rangkaian apa Haul itu, begitu simpelnya ikhlas itu waktu itu kalau nggak salah resep dari baginda Rasulullah ikhlas itu kalau bisa mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi pertanyaan saya dari ketiga jenis ikhlas ini apakah sama tapi apa serupa tapi tak sama atau ada istilah lain? Begitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum uh, yang pertama masalah uh, ikhlas. Ikhlas yang tahu Allah dan kita berusaha menuju ikhlas. Ikhlas itu roh daripada amal. Maka tidak ada istilah ikhlas jika tidak ada amal. Maka jangan khayal bercerita tentang ikhlas tapi tidak berusaha untuk beramal. Ada guru tasawuf membaca Ihya Ulumuddin ngajari ikhlas bertahun-tahun berhari-hari tapi nggak pernah mencoba beramal untuk bisa disifati sebagai amal eh ikhlas. Ikhlas itu ruhnya daripada amal. Ada amal, ada ruh. Ada amal saja nggak ada ruhnya tidak berguna. Seperti menghadiahkan kepada seseorang kambing yang tidak bernyawa. Jadi bangkai. Kepada Allah pun demikian. Kita memberikan kepada Allah sesuatu yang sifatnya lahir, baru ada ruhnya, yaitu namanya ikhlas. Baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan sesuatu yang dipisah. Ini pertama. Kedua adalah di dalam mendiskusikan masalah-masalah ilmiah, hindarilah untuk berbicara dengan banyak orang dengan bahasa yang membuat orang pusing. Itu dalam kajian tertentu untuk mempertajam pemahaman tentang sesuatu yang sedang dibicarakan. Misalnya kita pernah dengar istilah syariah, kemudian toriqoh, kemudian hakikat. Itu apa sih? Itu apa? Kalau dalam bahasa kita membicarakan tentang manusia itu ya kita berbicara tentang akalnya, jasad dan rohnya. Semuanya penting. Jasad yang nggak ada, nggak ada bicara tentang akal dan rohnya. Rohnya siapa dan akalnya siapa? Ada ah, jasad bicara tentang roh tapi nggak punya akal ya orang gila dia itu nggak berarti. Atau katanya cerdas dia pinter hebat gua anteng tapi tidak bernyawa bangke itu manusia. Paham atau tidak mana ini? Jadi utuh. Jadi kalau berbicara tentang hakikat, torekoh, hakikat dan syariat, torekoh dan hakikat itu satu paket sebetulnya. Cuman para ahli tasawuf memilah itu untuk detailnya. Torekoh tuh gini loh ya. Maka harus kau langkai, kau lewati ini. Kemudian setelah itu apa syariat ini loh ya, torekoh ini. Syariat itu dasar yang harus kau ketahui tentang sholat, tentang ini dan sebagainya. Lahirmu harus tahu ini semuanya. Baru nanti torekoh itu harus berusaha kau bisa mengamalkan itu. Sesuai dengan keyakinanmu, lalu kau pertajam makna kesadaran hatimu dengan keikhlasan dan bagaimana. Baru nanti kalau kamu sudah sampai pada tingkat itu, secara otomatis kamu nyampe ke tingkat berikutnya. Yaitu namanya apa? Hakikat. Nggak ada orang saya sudah sampai kepada hakikat. Salat enggak? <laughs> Eh, salat itu kerjaannya orang syariat tuh. Saya hakikat. Oh, gila kayaknya dia tuh. Ini biasanya dunia tasawuf tuh dijadikan dunia perbincangan bukan amal. Sampai nanti dibahas mana lebih penting mahabbah atau ridha? <laughs> Heh, mahabbah sama ridha penting ini semua. Dibahas dalam diskusi. Enggak dapat mahabbah, enggak dapat ridha ridho. Seperti itu loh, orang fakir di pinggir jalan cerita tentang, eh mobil Jepang sama mobil Amerika bagusan mana? Bagusan mobil Jepang. Wah ini loh mobil Jepang, dua jam debat, nggak beli mobil. <laughs> itu loh. Bahasanya tasawuf semalam suntuk setiap hari jam 3 selesai diskusi tasawuf. Mana amalmu yang akan disifati dengan ikhlas? Mana itu? Itu tadi di pinggir jalan, wah mobil Amerika itu begini, panjang debat, berantem. Enggak, ngangkat pisau, enggak bisa pokoknya. Pulang naik jalan kaki. Enggak beli mobil, hayal tuh ya. Itu biasanya dalam diskusi-diskusi ini. Sama guru fikih pun begitu, memperuat urusan ibadah. Gara-gara apal niat, enggak apal niat sampai enggak sholat itu ya. Niat digampangin harus pakai isolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin bilal kiblat tiga apal enggak sholat aku. Nah, itu soma hotin an ada ifarti Ramadhana sama Ramadhani dibingungkan. Hoi rumun sorif, gak ngerti orang awam bagai rumun sorif orang musyrik. Dibahas ini, ustaz ah, apa ini kok bikin pusing orang awam ini? Sudahlah pakai nani sah orang awam. Ramadhana, Ramadhani, hadis ana, hadis Pokoknya maksudnya benar sudah. Dibahas terus sampai bingung. Wah, hebat nih ustadznya. Kenapa sampai aku tidak faham? Baguslah. Ah, ini sudah biasa derhanakan kita bicara. Kecuali diskusi dengan santri ilmiah bab fikih. Asamu fil ghati al-imsak kada wa kada wa kada. Ya jimu Niat itu paling sempurnanya begini begini. Ini, ini kan diskusi dalam dalam majlis ilmi. Orang awam dan dakun. Termasuk membahas masalah ikhlas dan sebagainya. Jangan dibikin pusing nanti. Ikhlas adalah kau beramal karena Allah, teruslah beramal karena Allah. Karena Allah itu gimana? Enggak nyambung juga kadang-kadang. Pusing, sudahlah. Sudah kalau kamu bisa bersedekah tidak pengen dilihat orang. Oh iya saya masih pengen dilihat orang. Nah berarti ada unsur riak di hatimu berlatih lagi. Nanti perang pelan-pelan langsung aja amal sudah. Jangan pakai diskusi sudah. Saya pengen tahu ikhlas bu ya sudahlah kamu sedekah diam-diam sudah. Tuh keropak di belakang itu ada. Masukin duit. Nggak ada orang tahu. Nah, kalau kamu bisa sudahlah nggak usah cerita saya. Berarti kamu sudah ngerti ikhlas. Sholat, sholat. Nanti jangan sholat hanya di masjid saja dilihat oleh tetanggamu atau calon mertuamu. Bukan itu. Di rumahmu yang kamarmu yang sempit sholat. Gara-gara ada calon mertua bisa delapan rokaat itu jadi. Sholat sunnah. Sholat sendiri. Itu sudah amal saja, sudah tidak pusing. Itu ketemu ikhlas nanti. Bahas ikhlas adalah beramal karena Allah. Ikhlas, ikhlas. Mana amalnya mau disifati ikhlas? Sudahlah beramal dulu baru nanti ngomong ikhlas. Sederhanakan. Jadi ikhlas itu berbuat karena Allah. Ada amal baru disifati dengan ikhlas tanpa pamrih, tidak senang disanjung. Dan itu juga pemberian dari Allah tapi kita berusaha. Adapun jika kita disakiti seseorang bukan babnya ikhlas, bab bab kita itu memaafkan hati yang lapang. Jadi kadang-kadang memang bahasa Indonesia itu bahasa melarat ya. Orang ikhlas karena Allah, orang ikhlas itu di saya disiksa sama orang ikhlas, oh, bukan ikhlas itu namanya. Ikhlas itu bukan begitu tempatnya. Jadi istilah Sebab iman pun kadang-kadang beda itu iman, kamu tidak kuat iman. Seolah-olah benar ya. Cuman yang satu kamu nggak kuat iman tergoda sehingga kamu melakukan zina, mabuk dan seterusnya. Ini benar. Yang satu lagi apa? Gara-gara nomor dulu waktu SD SDSB. 82. 82 nomornya. Sampai ke tempat masangan 28. Padahal tadi dikasih tahu sama temannya 8 do. Tak tahu sampai itu bayari 28. Aduh, kamu kasih berapa? 28. Eh, kamu sih nggak kuat iman. Coba 82. Lah, iman jadi sini. Untuk judi iman. <laughs> Ini memang istilah-istilah kacau di negeri kita. Ini ya. <laughs> Sudah bukan itu. Jadi asal ridho, ikhlas, Ya, ikhlas itu bagaimana kita beramal karena Allah. jadi dari nikmat sholat sendiri nggak ada yang tahu di kamarnya. Pengen nambah, pengen nambah. Loh, kok pengen nambah? Siapa yang lihatmu? Allah. Dan tidak pengen cerita di esok hari itu saja. Kalau kita sudah sampai begini sudah tidak usah ngomong siapapun kita sudah punya ikhlas. Sedekah diam-diam sudahlah. Tidak usah pakai bahasa diskusi sudah. Kelamaan diskusi itu. Kita perlu praktek saja. Keluarin duitnya nanti. Mohon langsung. Langsung pulang sholat. Biasanya duhaan dua rakaat sekarang Delapan rokaat nggak ada yang tahu, tidak suamiku, tidak istriku, tidak anakku, karena Allah. Sehingga sebagian solehin itu melakukan sholat malam itu tidak pernah diketahui. Empat puluh tahun sholat malam tidak pernah diketahui. Hanya waktu dia sakit ternyata apa kamar mandinya itu kosong apa tidak diisi baru ketahuan. Karena apa yang ngisi sebetulnya beliau sebelum sholat belum ngisi airnya. Allah. Baru setelah kosong airnya karena dia beliau sakit nggak ada yang ngisi rumahnya yang bisa mengisi adalah beliau. Tidak ketahuan oleh istri, oleh suami, oleh anak dan sebagainya. Nah ini ikhlas. Baik. Dan ada satu CD tentang ikhlas, abadikan amal dengan ikhlas, ikhlas berbuat karena Allah. Sudahlah, lakukan. Adapun masalah dilihat manusia, tidak jaminan itu tidak ikhlas. Bisa saja berikan contoh, Nabi Muhammad bersedekah di depan orang juga ada. Kita ada bersedekah di depan orang bisa. Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu bersedekah dengan empat model. Kalau dapat duit 10 juta, 4 juta bagi empat. Yufikuna bil-laili wan nahari sirra wa alaniyatan. Satu juta siang hari, satu juta malam hari, satu juta terang-terangan. Eh, aku sedekah satu juta, satu juta sembunyi-sembunyi. Pengen mana yang kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau terang-terangan bisa ikhlas lebih hebat lagi. Kenapa? Ngasih contoh buat yang lainnya. Waduh, hebat ini. Terang-terangan ngasih contoh. Eh, sedekah, ayo ini saya ngasih contoh bisa ikhlas dan ikhlas itu memang sambungnya hati kepada Allah dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan perjuangan yang tidak ada hentinya